Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Saya menyambut para pendengar Radio Rojak sekalian dan berdoa semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan petunjuk dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah doa yang agung yang diriwayatkan dari seorang sahabat dengan riwayat yang sahih. Doa ini adalah sebuah doa yang agung dan kita akan bersama-sama mempelajari kandungannya dan menggali manfaat yang terkandung dalam doa tersebut. ثبت عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يقول في دعائه اللهم اني اسالك ايمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما روى هذا الدعاء عن أبي الدرداء معاوية بن قرة رحمه الله تعالى ثم قال معاوية بن قرة رحمه الله في التعليق على هذا الدعاء قال فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم ومن العلم علما لا ينفع ومن الهدي هديا ليس بقيم وهذه الكلمة من معاوية فيها توضيح لمعنى هذا الدعاء وبيان لمضamiنه ودلالاته. Telah diriwayatkan secara sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Allahumma inni as'aluka imanan da'ima وعلما نافعا وهديا قيما yang artinya ya Allah sungguh aku meminta kepadamu iman yang lestari dan ilmu yang bermanfaat serta petunjuk yang lurus doa ini diriwayat, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah dari Abu Darda radhiyallahu anhu kemudian Muawiyah bin Qurrah sang perawi ketika mengomentari tentang doa ini Beliau berkata, kami melihat ada di antara iman, di antara iman ada iman yang tidak lestari, yang tidak terus-menerus. Dan di antara ilmu ada yang tidak bermanfaat, dan di antara petunjuk ada yang tidak lurus. Kalimat agung yang diucapkan oleh Muawiyah bin Qurrah dalam komentar beliau ini menunjukkan betapa besar manfaat dari doa ini dan betapa agung kandungan yang ada di dalamnya. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه اللهم إني أسألك إيمانا دائما فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان والدوام عليه ومن الإيمان إيمان لا يدوم أي يتغير وذلك بسبب الفتن التي تمر على الإنسان في هذه الحياة وتعصف به ولربما كان الإنسان في صباحه مؤمنا ويمسي كافرا بسبب ما يرى من الفتن التي هي كقطع الليل المظلم فما أحوج العبد والحالة هذه أن يسأل الله سبحانه وتعالى دوام الإيمان وثباته وبقاءه إلى الممات وأن يستمر على الإيمان حتى يختم له بالخاتمة الطيبة Di doa ini Abu Darda radhiyallahu anhu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan yang lestari, keimanan yang terus-menerus, meminta agar beliau bisa istiqomah di atas keimanan. Karena ada keimanan yang tidak lestari, selalu berubah karena godaan-godaan yang datang kepada manusia dalam kehidupannya. Bisa jadi orang beriman pada waktu pagi, kemudian berubah kafir pada sore harinya. Karena godaan dan fitnah yang laksana potongan-potongan malam yang gelap. Maka alangkah butuhnya seorang hamba terhadap istiqomah, terhadap iman yang lestari, terhadap iman yang terus-menerus, di saat dia harus menghadapi berbagai cobaan dan godaan seperti yang sudah kita sebutkan. Karena kalau dia mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang lestari, maka dia akan terus berada di atas ketaatan kepada Allah, akan terus berada di atas jalan iman sehingga dia meninggal dan bisa husnul khotimah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. وقوله وعلما نافعا أي وأسألك علما نافعا فيه بيان أن من العلم علم لا ينفع قد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع والعلم الذي لا ينفع لا يخلو من حالتين إما أن يكون هو في نفسه أي العلم ليس بنافعا بل قد يكون ضارا فبعض العلوم ضارة لا نفع فيها فهذا مما يتعوذ بالله منه أو أن يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لا ينتفع به لا ينتفع به فهذا أيضا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه لأن العلم إن لم ينتفع به صاحبه صار حجة عليه فكان متأكدا على الإنسان أن يعنى بهذا المقام مقام الانتفاع بالعلم بأن يكون العلم نفسه نافعا وأن يكون صاحبه منتفعا به مستفيدا منه لأن مقصود العلم العمل Sedangkan perkataan beliau di tengah doa beliau ketika mengatakan wa ilman nafi'an dan ilmu yang bermanfaat. Artinya beliau mengatakan ya Allah, aku juga meminta ilmu yang bermanfaat. Beliau berdoa demikian karena di antara ilmu ada yang tidak bermanfaat. Karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih dari beliau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena ilmu itu sendiri pada hakikatnya tidak bermanfaat. Ilmunya sendiri tidak bermanfaat. Bahkan bisa jadi membahayakan. Ya, ada jenis yang seperti ini. Orang menyebutnya ilmu, tapi dia tidak bermanfaat dan bahkan bisa membahayakan. Adapun yang kedua adalah karena ilmu itu pada hakikatnya bermanfaat, tapi pemiliknya yang tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Jadi ilmu ini bermanfaat pada pada dirinya sendiri, pada zatnya, tapi dia tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Nah ini adalah satu hal yang kita pantas untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Karena ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah, akan menjadi senjata makan tuan, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita. Jadi kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua jenis atau dari dua sebab yang kita sebutkan tadi itu dari ilmu yang tidak bermanfaat pada hakikatnya, pada dirinya sendiri, dan juga yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat tapi tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Ya. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keduanya dan yang dimaksud dengan ilmu adalah amal. Ilmu itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah amalannya karena ini adalah tujuan utama dari belajar atau ilmu yang kita pelajari. وقوله آه، رضي الله عنه وهديا قيما وهديا قيما الهدي هو السيرة والمسلك وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق للمسلك القويم والجادة المستقيمة ولزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن الهدي هدي ليس بقيم بل أحيانا يظن الإنسان أن الهدي الذي هو عليه هدي قيم وهو في الحقيقة هدي ليس بقيم فمن المفيد والعظيم أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهديك للهدي القيم الذي يرضى عنك به سبحانه وتعالى وكثير من الناس يمارسون أعمالا يظنونها هديا قيما وهي بدعة لا يقبلها الله ولا يرضاها والهدي القيم هو هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام Yang ketiga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk yang lurus. Beliau mengatakan wahdiyan qayyima dan petunjuk yang lurus. Yang dimaksud dengan hadyu dalam doa beliau ini adalah sirah dan jalan. Ya. Jalan. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan atau diberikan jalan atau petunjuk yang lurus, maksudnya adalah jalan yang benar, jalan yang tidak menyeleweng, serta diberikan petunjuk agar senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang bisa jadi berjalan di atas suatu jalan, kemudian menyangka bahwasanya jalan tersebut adalah jalan yang lurus, namun pada hakikatnya tidak demikian. Ya, dia menyangka bahwasanya amalan yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata itu adalah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar jangan sampai salah sangka seperti ini, seseorang perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ditunjukkan kepada petunjuk yang lurus yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan yang dimaksud dengan jalan atau petunjuk yang lurus di sini adalah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. وإذا تأملنا أيها الإخوة الكرام في هذين الأمرين العلم النافع والهدي القيم يتبين لنا الحاجة الماسة في أن يكون العبد جمع الصلاحين صلاح العلم وصلاح العمل وأحيانا بعض الناس يكون عنده صلاح في العلم لكن لا ينتفع بعلمه ولا يستفيد منه ويكون عنده فساد في جانب العمل وآخرون من الناس العكس يكون عنده همة في العمل ونشاط ولكن ليس عنده علم فتكون أعماله قائمة على الضلال لا على الهدى فما أحوج العبد إلى الصلاح في هذين الجانبين العلم النافع والعمل الصالح وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يمن علينا بالإيمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Kemudian kalau kita renungkan pada dua perkara ini yang telah disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dalam doa beliau yaitu ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus kita akan mendapatkan bahwasanya seorang hamba sangat memerlukan dua kesalehan yang pertama kesalehan dalam ilmu dan yang kedua adalah kesalehan dalam amal Kesalehan dalam ilmu maksudnya adalah memiliki ilmu yang baik. Adapun kesalehan dalam beramal adalah melakukan amal yang baik. Setiap hamba membutuhkan dua kesalehan ini. Karena ada sebagian orang yang hanya punya satu di antara keduanya. Sebagian orang memiliki ilmu yang baik, ilmu yang benar, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut atau ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Sementara di sisi lain ada orang yang sangat semangat beramal, sangat semangat berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak memiliki ilmu yang baik, ilmu yang benar. Amalan dia terbangun di atas kesesatan, terbangun di atas kebodohan, sehingga jelas jelaslah bagi kita semuanya bahwasanya kita sangat membutuhkan dua hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus, yaitu amal yang baik. Akhirnya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, petunjuk yang lurus dan akhirnya semoga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad keluarga dan para sahabat beliau dan Allah yang lebih tahu Taib, jazakumullah khairan hadil muhadara dan pendengar ujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan dan terjemahan dari muhadara syekh berkenaan dengan doa dari sahabiyun jalil Abu Darda, Fidah radhiyallahu ta'ala berkenaan dengan keimanan, amal dan petunjuk yang lurus. Kemudian selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819 896543. Taip, kita angkat untuk uh, satu penelpon pertama, silahkan. Fadl. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Pak? Uh, Khalil di Jonggol. Tape. silahkan. Ya, Assalamualaikum saya. Mau oh, tanya apakah hadis apa bukan ini uh, ada yang mengatakan man ahabani karena ma jannah itu saya uh, eh, ana kurang tahu itu orang yang mengatakan begitu bahkan dia katanya suruh cinta benar-benar pada Rasulullah SAW. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Khalil atas pertanyaannya dan kita tunggu terjemahan jawabannya. Jadi belum menyebutkan man ahabbani ya? Nah, nah Ustaz. Ma'i fil jannah. يقول شيخ هل هذا الكلام صحيح أو هل هو حديث نبوي أو قول بعض الناس أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من أحبني فإنه معي في الجنة لم أقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحبني كان معي في الجنة لكن آه، ثبت في حديث صحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام آه، أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود فنبه عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة العمل الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فإذا كانت المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام محبة يتبعها عمل وانقياد لهديه واتباعه فهذه لا شك لها أثرها وثمرتها أما إذا كانت مجرد دعوة فهذه لا تفيد الإنسان والميزان في هذا المقام هو الاتباع كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Khalil yang bertanya apakah uh, kalimat man ahabbani kana ma'i fil jannah ini adalah pernyataan yang benar dan apakah itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bisa ulas Syekh bahwasanya saya tidak pernah mendengar hadis dengan lafaz seperti ini daripada ya, yang sudah disebutkan yang artinya adalah barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga jadi Syekh belum mendengar hadis dengan lafaz seperti ini namun dalam sebuah hadis yang sahih, yang jelas kesahihannya, ada seorang sahabat yang ber, yang, ber, yang meminta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Maka beliau mengatakan kepadanya, maka tolonglah saya atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud. Ya, hadis ini menunjukkan pentingnya amal pentingnya amal dalam kehidupan seorang muslim karena amalan itu adalah sebab baginya untuk bisa masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan masuklah surga dengan apa-apa yang telah kalian lakukan, dengan apa-apa yang telah kalian amalkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebab masuknya seorang muslim ke dalam surga adalah amalan dia. Itu sebagai sebab. Jadi setiap muslim harus beramal untuk bisa masuk surga. Adapun kalau kecintaan tersebut dan amal adalah bukti dari kecintaan kita. Adapun jika kecintaan tersebut hanyalah dakwah, hanyalah pengakuan tanpa bukti, maka itu tidak bermanfaat sama sekali. Dalam sebuah Al-Quran, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kepada umatmu, jika kalian mencintaiku, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya cinta itu tidak cukup dengan mengaku-ngaku, tapi harus dibuktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW yang dengan begitu buahnya adalah cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian jawabannya jazakallah khair dan kita angkat untuk pertanyaan yang kedua ada Bapak Agus di Depok silahkan Pak. Assalamualaikum. Saya. Assalamualaikum. Ini mau minta diulang untuk ayam tadi karena ketinggalan. Terus yang pertanyaannya bagaimana kita apa kiat-kiat kiat memupuk keimanan dalam menempuh jalan yang lurus agar istiqomah dalam sunnah. Itu aja jasa khair. Baik. Jazakallah khair Pak Agus atas pertanyaannya dan kita tunggu jawabannya. Uh, ayat yang mana yang yang minta diulang ya tadi? Baik, yang diminta diulang doanya, Ustaz. Doa yang ya. tadi ya. Dan pertanyaan yang kedua, kiat-kiat memupuk keimanan, Ustaz. طيب يقول شيخ نريد إعادة الدعاء الذي ذكرتموه لنا لأننا فاتنا بعض الدروس من أوله بعض الدرس من أوله إعادة الدعاء المأثور عن النبي الدرداء والثاني ما هو سبيل إلى الإيمان الدائم آه، دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما ودوام الإيمان يحتاج إلى أمور من أهمها سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك كما جاء في دعاء أبي الدرداء وكما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكما جاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة والأمر الثاني العناية بأسباب زيادة الإيمان والبعد عن الأسباب التي تنقص الإيمان وفيما سبق أفردنا حلقة من حلقات هذا البرنامج للحديث عن هذا الموضوع والله أعلم Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus yang memohon agar doa yang diriwayatkan dari Abu Darda tadi diulang lagi karena beliau terlambat dalam mengikuti kajian kali ini. Dan dijawab oleh Syekh bahwasanya doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Yang artinya, Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu iman yang lestari dan ilmu yang bermanfaat serta petunjuk yang lurus. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa Adapun kiat agar kita bisa menjaga keimanan kita, agar iman kita lestari dan terus bertambah, yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan dalam doa di atas tadi itu. Juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW selalu dan sering meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ya al kulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang senan, ya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Juga doa yang disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberinya petunjuk dan berikanlah kami dari sisimu rahmat. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan sebab-sebab yang bisa menambahkan keimanan serta menghindari perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan. Dan kita telah mengkhususkan pengajian khusus untuk pembahasan masalah ini pada kajian-kajian yang telah lalu. Baik, demikian jazakallah khair pada uh, telah menerjemahkan jawaban dari uh, Syekh dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak. Berkenaan dengan doa yang kedua, ilmu yang bermanfaat ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah kita bisa mengetahui sebuah ilmu itu bermanfaat dan tidak? Dan bagaimanakah kita untuk meniti atau batasan apa yang bisa kita pegang sebagai dasar mengetahui bahwa ilmu itu bermanfaat sehingga kita tidak terjerumus kepada ilmu yang tidak bermanfaat? Jazakallahu khair. يسأل الشيخ ويقول آه، كيف نعرف أن العلم نافع كيف نعرف أن العلم نافع ثم ما هو حده حتى لا نقع في في العلم غير النافع حتى نعلم أننا العلم النافع هو المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العلم مبني على الكتاب والسنة فهو علم نافع وأما إذا كان مبنيا على غير الكتاب والسنة فلا يكون كذلك فالعلم النافع علم الشرع النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يتطلب من الإنسان عناية بالسنة عناية بالقرآن وعناية بالسنة ومجاهدة النفس على التعلم والتفقه في دين الله قد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم Pertanyaan selanjutnya dari SMS yang bertanya tentang bagaimana kita mengetahui apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak. Kemudian apa batasannya sehingga kita bisa menghindari untuk jatuh dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Dijawab oleh Syekh bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dikatakan oleh seorang ulama, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal ini memiliki konsekuensi, memiliki tuntutan dari kita, yaitu agar kita memperhatikan sunnah, memperhatikan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar kita berjuang, berusaha sekeras mungkin untuk bisa mempelajari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar dalam mencari dan memahami ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan jadikan dia paham dalam ilmu agama. Baik, demikian dan kita angkat kembali pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah keadaan kami kaum muslimah khususnya para ummahat yang berusaha untuk meniti jalan keimanan yang benar dengan berbagai macam kesibukan rumah tangga dan kemudian uh, kurangnya pendidikan untuk mengajar anak-anak kemudian kita dituntut untuk mengamalkan ibadah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang benar dan bermanfaat. Mohon solusi dan e, bagaimanakah kiat-kiat bagi kami kaum muslimah untuk mencari ilmu yang bermanfaat dalam dunia yang penuh fitnah ini. Jazakallahu khair kasir. الجزاء ما ما نصيحتكم للمستمر في سلوكهم سبيل الإيمان آه، مع كثرة أشغالهم في آه، فتنة الأزواج وأيضا في تربية الأولاد مع كل الأنجم كيف نجمع بين هذه الأمور المرأة الناصحة تحاول أن آه، ترتب آه، وقتها وتعطي كل ذي حق حقه ولا يطغى شيء على شيء فمطلوب منها تربية الأولاد ومطلوب منها خدمة الزوج ومطلوب منها أداء الفرائض ومطلوب منها أن يكون لها حظ آه، من يومها لطلب العلم فتوازن بين هذه الامور وتعطي كل ذي حق حقه وتسال الله سبحانه وتعالى أن يعينها وأن ييسر لها وأن يوفقها وكثير من آه، النساء المسلمات ماضيات على هذا أمورهن مرتبة وجيدة وبرامجهن منتظمة وقائمات بكل آه، المسؤوليات على أحسن حال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن يوفق الجميع للخير وصلاح الأمر وأن يمن علينا أجمعين بالإيمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته wabarakatuh. Uh, pertanyaan selanjutnya masih dari SMS. Uh, apa nasihat Chef untuk kami kaum muslimat yang dituntut untuk terus meniti jalan keimanan di tengah kesibukan kami dalam rumah tangga. Kemudian juga kewajiban untuk mendidik anak dengan ilmu kami yang sedikit serta juga mengumpulkan uh, apa kewajiban untuk menjalankan eh, kewajiban untuk mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang wanita yang menginginkan kebaikan hendaklah ia menertibkan waktunya, mengatur waktunya dan berusaha untuk memberikan setiap urusan haknya masing-masing. Dia harus bisa melakukan kewajibannya kepada suami, juga harus bisa mendidik anak-anak dengan baik, kemudian juga tidak melupakan kewajiban-kewajiban agama, dan juga memberikan waktu di tengah kesibukannya untuk belajar, terutama ilmu agama yang dia butuhkan. Karena beratnya tanggung jawab ini, maka dia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkannya dan memberikan taufiknya untuk bisa menjalankan semua kesibukan ini dengan baik. Dan alhamdulillah banyak wanita muslimah yang bisa mengumpulkan antara keduanya. Antara semua ini maaf, bukan cuma keduanya tapi antara banyak kesibukan ini. Mereka sukses dalam rumah tangga, sukses dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik anak juga memiliki ilmu yang cukup karena dia rajin belajar. Itu semuanya dengan bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bisa menjalankan itu semuanya dengan sebaik mungkin. Ya, memberikan setiap urusan haknya masing-masing. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufiknya kepada kita untuk apa-apa yang dia cinta dan riloi dan akhirnya wallahu taala alam Allah yang lebih mengetahui dan semoga dia limpahkan sholat dan salamnya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau semuanya.